ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkunjung silaturahmi ke rumah sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda sedang asyik berbincang-bincang datang seorang badui mencaci maki habis kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak dilayani oleh sahabatnya tetap tenang dan bersabar Sayyidina Abu Bakar sehingga Nabi melihat wajah Sayyidina Abu Bakar penuh dengan kelembutan dan penuh dengan senyum kenapa? Nabi melihat sahabatnya dicaci dimaki tetap tenang tidak bangun dari duduknya dan terus melanjutkan Rasulullah pembicaraan masih tetap dicaci maki. Rasulullah terdiam. Dan sampai orang Badi tersebut pergi karena tidak ada balasan caci makian dari Sayyidina eh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. lama kemudian datang lagi itu Sayyidina Abu Bakar uh, eh, Arab Badui itu Arab Dusun mencaci maki lagi dan bahkan menghina dan lebih keras dari suara yang pertama masih tetap bersabar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda. dan Nabi melihat wajahnya kembali dengan penuh senyum dan penuh dengan ketenangan melihat wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq lantas pergi lagi Arab dusun itu tidak mampu untuk mempengaruhi hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq maka Rasul saw Alaihi Wasallam melihat wajahnya penuh dengan keharuman. Terharu Rasul melihat sahabatnya yang begitu kuat hatinya yang ketika dicaci maki dan dihinakan di hadapan Rasulullah dia tetap teguh pendiriannya. Namun ketiga kalinya si Arab Badui itu mencaci maki lebih keras lagi dari yang kedua maka Sunnah Abu Bakar bangun dari duduknya dan membalas sajian tersebut tak lama kemudian Rasul bangun dan keluar meninggalkan rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika sadar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardah maka ketika menolehnya di tempat duduknya Rasul ternyata Rasul sudah tidak ada lantas ditinggalkan Arab tersebut dikejar Rasul ya Rasulullah kenapa engkau meninggalkan aku katanya maka Rasul diam maka ketahuilah wahai Abu Bakar ketika engkau bersabar itu para malaikat dari langit itu turun berkumpul di rumahmu Mengelilingi setiap rumahmu Setiap dalam rumahmu Dan yang kedua Turun lagi dari seluruh penjuru langit Sampai berdesak-desakan Mengagumi sifatmu ketika engkau dicaci Dan yang ketika Ketiga kalinya Orang tersebut mencacimu dan menghinamu Engkau bangun dari dudukmu dan engkau membalas cacianmu maka dengan seketika itu malaikat pergi meninggalkanmu dan kulihat di sebelahmu itu terdapat iblis sebagai temanmu maka itulah aku bangun dan aku meninggalkanmu dan tanpa salam nah itu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sifat yang mulia dari Rasulullah Wasallam dan itulah yang menyebabkan aku meninggalkanmu dan tanpa mengucapkan salam sedikit pun kenapa karena di sebelahmu terdapat iblis yang menjadi teman. maka tundukkanlah nafsumu dengan apa yang dimuliakan Allah sebagai rahmat akhirnya Sina Abu menangis mulai saat itu Sina Abu tidak marah lagi dan menahan bibirnya diganjal dengan sebuah batu. Hati-hati dengan sifat emosi. Kenapa? Ya, Karena syaitan yang menjadi temannya. Ketika kita menahan daripada amarah, maka malaikat itulah yang menjadi temannya. Inilah sifat luhur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang ketika Nabi mengatakan innama bu'istu mualliman wa inna ma bu'istu makarimal akhlak sesungguhnya aku diutus ini untuk mengajari kalian dan juga menyempurnakan akhlak akhlak inilah yang membuat para malaikat itu menyanjung dan terharu kepada hamba-hamba Allah yang mengikuti daripada tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa akhlak maka padamlah itu agama dan inilah manfaat dan keberkahan sebuah agama terletak pada akhlak ini yang membias yang menghiasi setiap sanubari. Baik itu juga tauhid. Tauhid itu adalah akhlak terhadap Allah dan juga terhadap manusia. Nah, karena sifat inilah yang diwarisi oleh Allah melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin eh, Pada malam hari ini Allah mengizinkan kita dengan wasilah telinga mendengarkan sebuah cerita dan berita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Allah menurunkan eh, para malaikat dengan hatinya yang teduh yang dipenuhi dengan sifat-sifat mulia yang dengan sifat tersebut maka terbukalah hati yang keras hakikatnya yang meruntuhkan hati yang keras itu akhlak tersebut dan yang menggerakkan akhlak tersebut adalah Allah seperti air ketika jatuh di sebuah batu bertubi-tubi berhari-hari maka akan terlihat bolongnya hati batu yang hakikatnya bukan air itu yang membuat hati, eh, batu itu hancur bolong melainkan Allah melalui air ya kinayahnya air tapi Allah hakikatnya yang membuat bolongnya itu batu ya secara syariah syariah itu air yang membuat batu itu bolong namun hakikatnya kinayahnya itu adalah Allah ya. begitu juga kita berikhtiar dimanapun kita berada syariahnya kita namun hakikatnya Allah yang memberikan perjalanan tersebut tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini mendapatkan rezekinya terkecuali dengan kekuasaan Allah begitu juga bukan jantung yang mengatur napas kita secara syariah jantung namun yang mengatur jantung ini bisa bernapas adalah Allah begitu begitu juga ilmu yang kita dengar secara syariah guru yang menyampaikannya namun yang membuat ilmu itu berbekas di hati adalah Allah yang membuat kita bertakbir menghadap Allah Allah rukuk dan sujud Allah Kata Sayyidina Abu Bakar, La a'rifullah illa billah. Tidaklah aku mengenal Allah terkecuali dari Allah. Tidaklah aku bersyukur kepada Allah melainkan syukur itu juga dari Allah. Semua nggak ada yang lepas dari Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar ya Rasulullah. Engkau ini udah diampunin maksum. Aisyah ditanya, "Ya Rasul, engkau ini taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Diampunin dosa engkau ya Allah yang telah lalu maupun yang akan datang engkau ini tidak berdosa maksum maka Nabi menjawab afala akunu abdan syakura Apakah aku nggak boleh bersyukur sama Allah? Yang menggerakkan hati Nabi itu Allah untuk bersujud. Dan sifat syukur yang ada di dalam hati itu ada adalah dari Allah dan Allah mengajarkan syukur yang walaupun sudah dijamin maksum sampai kakinya bengkak. Maka dijawab oleh Rasulullah, "Afala akunu abdan syakura?" Ketika syariat telah lepas dijalankannya maka hakikat itu membicarakan tentang syariah hal ihwal setiap nafas secara syariah adalah jantung yang menghantarkan kita bernafas padahal hakikatnya Allah yang menghantarkan jantung itu berdetak maka sepatutnya dan sepantasnya lah kita selalu bersyukur dan memuji Allah betapa berharganya Allah di setiap hati manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr" Demi masa. Demi masa penciptaan di antara seluruh makhluknya. Di antara setiap waktunya dan ruang dan masanya. Hidup dan matinya diikat dengan wau kosak sumpah disumpah sama Allah ini seluruh makhluk yang namanya manusia innal insana lafi khusrin manusia itu dalam keadaan rugi eh, manusia itu dalam keadaan rugi disumpah oleh Allah rugi manusia seluruhnya illa hamum makhsus pengecualian pengecualian kepada yang namanya jin dan manusia wa amilus salihah ladzina amanu yang beriman yang mengimani atas segala bentuk kekuasaan Allah di barat dan timur yang beriman terhadap kekuasaan Allah yang menggerakkan berbagai macam sel-sel yang bergerak dengan izin Allah dan vertikal-vertikal yang berada di antara zat yang cair itu adalah kekuasaan Allah yang sampai kita minum bisa mampu menghilangkan haus ketika haus hilang di dahaga di tenggorokan bukan air itu bukan air itu yang menghilangkan kalau kita berbicara tentang kekuasaan iman kepada Allah hakikatnya bukan air yang menghilangkan haus namun Allah yang menghilangkan dahaga tersebut melalui ah, air banyak orang yang minum air tapi nggak hilang-hilang hausnya namun ketika Allah menurunkan nikmatnya disitulah Allah agar hambanya bersyukur Allah turunin nikmatnya Berapa banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmatnya sehingga dia buta. Illalladzina amanu. Ini luas mana? Satu amanu wa amilus salihat. Yang setelah amanu wau ma'iyah diikat dengan perbuatan-perbuatan mulia secara fisik lahir maupun secara batin secara hakikat secara syariahnya maupun secara hakikatnya harus diikat amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq nah, saling menyampaikan kepada yang hak apa itu wa tawasaw bil haq yang hak itu adalah Allah Karena Allah ini adalah maha hak Hak qadrih Maha berhak atas ketentuannya Atas kekuasaannya Atas perintahnya Atas panggilannya Atas undangannya Maha berhak Ya Atau sobil hak Kita harus saling menasehati Siapa yang hak Allah? Rasulullah. Ya. Itu adalah hak dari Allah. Bima nuzila ala Muhammadin bihaqqi min rabbihim. Apa yang diajarkan, yang diturunkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surah Al-Asr. Yang terakhir sabar. Bersabar ketika kita beriman kepada Allah. Bersabar mengenal daripada bentuk kekuasaannya yang walaupun menurut hawa nafsu tidak kita menyukainya. Ya. Bersabar untuk menjalankan amal saleh. Bersabar untuk menyampaikan yang hak Kenapa harus sabar untuk mengingatkan, membicarakan tentang Allah dan Rasulullah? Karena nggak semuanya orang demen. Ya, karena nggak semuanya orang demen, orang suka. Makanya harus bersabar ketika kita tidak mampu untuk menyampaikan. Ya, tidak mampu dengan tangannya, dengan lidahnya, dengan da'ful iman bil qalb dengan lemah selemah-lemahnya iman dengan hati yaitu dengan mendoakannya kenapa karena nggak sama jadi harus bersah bersabar berubah kemunkaran dengan tangan kalau nggak mampu ya dengan lidahnya kalau nggak mampu dengan lidahnya ya dengan selemahnya iman yaitu dengan hati hati yang seperti apa yang mendoakan yang berakhlak karena akhlak ini juga Selemah-lemahnya iman adalah berakhlak. Itu yang paling bagus amalan. Dibanding dengan lisannya menjadi perseteruan atau perselisihan atau permusuhan. Ya. Kalau dengan akhlak insya Allah Rasulullah menundukkan Mekah dan Madinah dengan akhlak. Akhlak luar biasa keberkahan, kekuatan batin yang luar biasa. Ya, mendoakan. Itu ada empat definisi bersabar. Kita beriman kepada Allah mesti sabar. Beda dengan orang-orang dahulu. Bersabar mempertahankan daripada tauhid mereka kepada Allah, tauhid mereka kepada Rasulullah SAW alaihi Zaid bin Dathina ya, ketika ditahan oleh seorang raja Ana ashadu Rasul Kul ya Zaid Katakan wahai Zaid Aku adalah utusan Allah Laisa Muhammad Bukan Muhammad Aku utusan Allah Katakan Tidak dengar Zaid Malah yang disebut oleh Zaid asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Diancam dipotong banget Potong benar-benar dipotong Itu pembelaan Padahal kalau dia mau bohong aja bisa Berulang-ulang sampai tiga kali Dipotong lagi sebelah tangannya Ashadu anna Muhammadan Rasulullah Potong lagi Sampai kaki sampai wafat Padahal secara hukum fikih boleh dia berbohong Berkata dengan lisannya Namun hatinya tidak Itu sah Karena untuk menyelamatkan nyawanya Namun Z menginginkan syahid Di mata Allah bahwasanya Bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Walaupun dipotong tangannya luar biasa sahabat Rasul ya jujur dengan tidak bisa berbohong dengan cinta sahabat Rasul tidak mampu untuk berbohong dengan persaksian cinta kepada Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bersabarnya luar biasa bersabarnya menahan cinta walaupun dipotong Allah membuat telinganya tidak mendengar dan mengakui bahwasanya raja yang mengancam dirinya itu menghilangkan cinta nggak bisa. Inilah tauhid. Itu bersabarlah ketika kita beriman dengan kekuasaan Allah. Bersabarlah dengan ilmu Rasulullah. Bersabarlah dengan berjumpa kepada Rasulullah. Mau bertemu Rasul mesti sabar. Dengan apa bersabarnya? dengan iman. Bersabarnya dengan apa? Dengan amal soleh. Ini bersabar-bersabar yang dikerjain bukan amal soleh. Ya. Banyak orang yang mengatakan sabar. Akhirnya di ujung-ujung sabar kan ada batasnya. Katanya sabar ada batasnya. Kata siapa sabar ada batasnya? Kalau yang namanya iman itu gak ada batasannya. Dia bersabar dengan melakukan amal soleh pantas yang dikerjain bukan amal soleh amal riba maka disitulah dia lupa sifat-sifat mulia tidak menjadi kekuatan yang dijadikan kekuatan adalah sifat kotornya sedikit orang yang bersabar dengan sifat mulia karena di sini pesannya empat Bersabar dengan kekuasaan Allah Bersabar dengan amal soleh Bersabar dalam nasihat-menasihati tentang hak Allah dan Rasulnya Dan juga bersabar menjauhi daripada berbagai macam Apa yang dilarang oleh Allah Atau dibenci Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada malam hari ini Allah telah membasahi hati kita Dengan diizinkannya untuk mendengar cerita kisah daripada Rasulullah sallallahu dan tafsir daripada surah al azhar <clears throat> ya. Insyaallah. sebab kita membicarakan beliau dan para sahabat Allah hiasi hati kita dengan cahaya-cahaya sifat-sifat mulia cahaya-cahaya sifat ilmu jadi bersabarlah sebagaimana perbuatan Rasulullah bersabarlah sebagaimana perbuatan para sahabat ya, bersabarlah dengan sifat-sifat yang mulia ya amal soleh lagi diuji masalah dunia, bersabarlah dengan sifat mulia, perbuatan-perbuatan mulia. Dia kiamulai lain Ya. Perkataannya yang baik, bicara ilmu kalau lagi dapat masalah, balik ke abad ke agama. Nah, itu yang dikatakan bersabar dengan sifat-sifat saleh. Amanu amilus salihat wa tawassaw bil wa Ya. Ini kalau mau bersabar Ini yang dikatakan sabar Orang kalau mau sabar harus megang tasbih Kalau mau sabar harus basah wajahnya dengan wudhu Itu perkara mulia Kalau harus sabar harus yang dibahas tauhid Sabar kalau nggak di, yang dibahas bukan tauhid Kesalahan orang mulu bukan sabar namanya ya. Akhirnya keluar tuh lidah yang tidak ada penghuninya sabar ada batasnya akhirnya permusuhan emosi Ya. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar emosi tiga ini Akhirnya malaikat pada bangun meninggal ini Iblis menjadi penggantinya. Rasul pergi keluar dari rumahnya tanpa pamit. Tapi kalau yang namanya malaikat, yang namanya Allah, oh, fa ni'mar rabbur rabbi, fa ni'mal hasbu hasbi tansuru man tasha'u wa antal azizur rahim. Allah lah nikmat Allah lah nikmat kita Allah lah menolong kita Tansuru mentasya Dialah yang menolong Kepada hambanya dengan apa yang dikehendakinya Semakin kita menjaga Iman kita Daripada bentuk segala kekuasaan Allah Ada di dalam diri kita Begitu juga amal saleh dari Rasul yang diajarin ada dalam diri kita kita kerjain secara lahir maupun batin. Begitu juga suka untuk mendengarkan yang hak atau menyampaikannya hak secara lahir maupun batin. Disitulah watan suruh mentasya Allah akan berkehendak dengan apa yang dia kehendaki terhadap hambanya fil harokat wasakanat di antara bergeraknya dan diam beruntung gitu. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah pasti santun dia punya lidah. Pasti santun dia punya pemandangan, pasti santun dia punya pemikiran. Pasti santun dia punya amal soleh, Enggak sembarangan dia punya agama, enggak asal ikut-ikutan, pasti berubah hidupnya. Orang yang paling jahat, bengis dan ditakuti di kabilah Arab. Lihat makamnya di Madinah berdampingan dengan Rasul. Ya, paling jahat bisa berubah. Kenapa? Karena hatinya telah dipenuhi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keimanan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Alhamdulillah. Maka jangan kita buang akhir zaman hada zamanul fitnah sekarang akhir zaman ini fitnah besar kita terkontaminasi terpengaruh dengan keadaan luar berita-berita di televisi berita-berita di media di Facebook atau di Twitter atau di mana di masyarakat namun kita lupa dengan berita akhirat namun kita lupa dengan berita-berita kemuliaan kenapa wala tas'alunna yawma idzin 'alim kita lupa satu huruf kita keluar tanpa suatu yang dari pertanyaan Allah ya ulatas alunna dan tidaklah apapun yang sifatnya hina lalai itu ditanya Allah ini lidah oh, huruf kenapa lidah diciptakan buat begini begitu buat urusan begini begitu banyak itu yang harus kita telah harus kita muhasabah itu harus muakabah ala nafsi, harus menghisap diri kita dengan maksiat kita ini harus kita hisap. Dari pagi sampai ini malam apa yang kita omongin? Allah, ini yang membuat kita nggak berkah. Ini yang membuat amal ibadah kita, salat kita nggak diterima oleh Allah. Hati-hati. Kenapa? Karena kita sudah melukai perasaan saudara kita atau berprasangka negatif Suzon namanya eh, Alhamdulillah Tuh yang perlu Kita jaga dibekali oleh empat Amanu wa aminu salihat Wa bil haq Wa bil sabar Kalau kita berjalan dengan mengamalkan empat ini insyaallah segala masalah Tansuru mantasya nah, eh, Allah yang punya kehendak Nah kita harus yakinin amanu kan kita masalah sangat kecil bagi Allah. Wa tansuru man tasha wa antal azizul hakim. Wa antal azizur rahim. Ya. Allah nggak lemah. nggak ada yang mampu menutup daripada kekuasaan Allah. Kalau iblis iya, Padahal lemah Tapi pura-pura kuat Ya Ditanya oleh ya Allah Limanil mulkil yaum Milik siapa ini kerajaan ya. Bukan hanya di akhirat Di, di dunia ditanya milik siapa ini kerajaan Milik siapa ini waktu ya. Limanil Limani hadal wakat Milik siapa ini waktu Milik siapa ini zaman? Milik siapa ini bulan? Milik siapa ini detik? Allah. Waman siwa. Siapa yang mengasuh? Allah. Ketika kita memiliki masalah dunia, balik ma Allah. Balik ma Allah. Bersabar, kita beriman melar Allah harus sabar. Banyak daripada orang-orang tua kita dipanggil sama Allah karena memang punya Allah bukan punya manusia itu sendiri cuman yang dipertanyakan baliknya dalam keadaan seperti apa apakah dalam keimanan atau dalam kekuburan? keimanan selamat kedua dibawa amal saleh karena rahmat Allah dia dia mampu beramal saleh tidak ada satupun manusia yang mampu beramal saleh terkecuali dengan rahmat Allah آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا كلمة طيبة صدقة perkataan-perkataan yang mulia adalah sedekah dan disitulah kita ditugaskan oleh Allah dan Rasulnya beligu anni walau ayat walaupun satu ayat sedekah itu ya. sampaikan walau satu ayat ingetin saudara kita yang lagi lupa kalau emang nggak tahu ilmunya kasih tahu kalau emang hatinya lagi galau tenangin dengan ilmu Nabi itu jangan sampai terjadi perpecahan ini yang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harapkan kepada umatnya jangan apa-apa <clears throat> langsung bertindak secara anarkis ya itu temennya siapa itu setan yang menjadi teman tapi dia lemah dia senyum dia penuh dengan sifat maaf inilah yang dikatakan aid ya yang dikatakan kembali kepada fitrah inilah perbuatan-perbuatan mulia mengembalikan kita kepada fitrah perbuatan mulia seperti taubat waqabah ala nafsi ya menghisap daripada setiap dosa Kenapa? Karena kita berdosa nggak pernah nggak absen, ya selalu berbuat dosa entah itu dari mata, entah itu dari pikiran, entah itu dari perbuatan eh, banyak. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak kaki, bukan karena dosanya dia, tapi karena ingin bersyukur kepada Allah. Kalau kita enggak bengkak jadinya kita habis main bola habis ke Soleo ya. kita idkan diri kita dengan sifat-sifat sunnah as itu naha ala sayyati. karena sifat sunnah itu mencegah daripada perbuatan buruk maka tegakkan sunnah di malam hari ini di malam hari dengan sunnah kalau yang sempat tahajud dia ya tahajud. Ya. Karena itu adalah aib bagi hambanya. Kesucian. Kata Allah men qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh aflah beruntung sukses orang yang membersihkan dirinya tentunya harus ada Wasilahnya apa wasilahnya? Sunnah. Ya. Di kiamulail mulai di malam hari ini entah itu sholat tasbih, entah itu sholat aja atau sholat taubah. Itu pembersihan daripada jiwa. Kenapa? Capek melihat keadaan begini gitu. Memiliki permasalahan yang membuat hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan Ketika kita membersihkan, mengidkan hati kita dengan sholat taubah, disitulah pertolongan Allah ada. Di saat kita mengimani bentuk kekuasaan Allah di dalam solat, di dalam doa, disitulah pertolongan Allah ada. Selesainya itu masalah. Tapi kalau semakin racunnya banyak masuk tanpa menghadap Allah, Allah itulah yang membuat masalah itu bukan selesai bahkan bertambah. Nauzubillah, Inilah empat sifat yang mesti dijaga. Pegang tasbih daripada diam bengong aja, bengong mikirin nggak jelas pengong nggak ada pahalanya yang ada setan jadi temennya akhirnya pikirannya kemana-mana nah, begitu kalau kata Habib Ali Sahibul Maulid Sindutur satu ilmu memberikan memberikan makan kepada ruh itu cukup telah cukup membuat kita terjamin rezeki kita dalam sebulan la ilaha illallah itu satu ilmu yang diberikan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas daripada gurunya satu ilmu ya. cukup memberikan beliau makan satu hari sebulan penuh kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas guru beliau Rahimahullah taala anhu dia bilang begini alangkah indahnya dan nikmatnya aku berharap ketika guruku menyampaikan sebuah ilmu aku berharap katanya tidak akan pernah berakhir ilmu tersebut keluar dari bibir beliau kenapa? satu beberapa detik ilmu bisa mampu memberikan makan selama satu bulan la ilaha dalamnya ilmu mereka para salehin begitu kenapa? maksudnya menenangkan hidupnya tanpa ilmu tidak bisa tenang Ilmu apa? Sebab ini adalah berhubungan dengan ilmu Allah. Ilmu Rasulullah. Seakan-akan gak mau mak berhenti. Itulah perkataan kaum salihin sahadah ba'alawi. Selalu nikmat dengan ilmu Allah. Selalu nikmat dengan sujud. Mereka menenangkan berbagai macam permasalahan dengan Allah ketika ada seorang wanita ingin bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim sahibul Ainat baru hanya terlintas muncul di hadapan apakah kau ingin bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim iya betul aku Syekh Abu Bakar bin Salim lain salah satu keramatnya ketika mengunjungi seorang wanita tersebut ke tanah Ainat maka jelaslah apa yang terlihat secara tiba-tiba wajah tersebut ada Syekh Abu Bakar bin Salim lalu diberikan makan eh diberikan dua air dan tidaklah aku minum dari tangan sebuah Bakar bin hausku yang begitu dahsyat dan beberapa hari nggak hilang maksudnya itu baru air yang dipegang oleh Syebu Bakar bin Salim nggak hilang-hilang manisnya kayak madu dari tangan seorang wali seorang ulama illah bagaimana dengan ilmunya Nih, ilmu-ilmu yang seperti ini orang-orang yang tidak ada dunia di hatinya dan selalu kuat kekuasaan Allah ada di dalam dirinya sehingga Allah berikan kekuatan ketika dia menghadap Allah banyak orang-orang yang mempunyai tenaga kuat tapi mereka tidak mampu untuk berhadap dengan Allah tidak mampu untuk bersolat padahal ada umurnya, ada tenaganya, ada telinganya namun nggak mampu ilmu Allah masuk ke dalam hatinya begitu ada hamba Allah yang diberikan kemampuan luar biasa di luar dari akal manusia kenapa karena dia beriman dari berbagai macam bentuk kekuasaan Allah yang ada di langit maupun yang ada di, diri di bumi dia harus beriman itu dan juga ah, bukan hanya beriman tentang kekuasaan Allah di dunia namun beriman juga tentang berbagai macam penghisaban dan kejadian setelah di dunia. Ya. Tuh. Itu makna daripada surah Al-Asr. Al-Asr. Kita harus beriman betapapun kesulitannya tetap Allahu Akbar. Ya. Apapun kesulitannya tetap amalus saleh ini gara-gara kesulitan kadang nggak mau sholat, nggak mau doa. Besarkan tawakal kepada Allah, besarkan sabarmu kepada Allah, besarkan hak Allah dengan hati kita dan bibir kita sampaikan. Tauhidkan apapun syariahnya, entah itu dagang, entah itu bekerja di kantor, entah. hiasi dengan sabar amal soleh itu, hiasi dengan sabar keimanannya itu. Iya hiasi dengan sabar ketika kita menyampaikan tawasobil hak itu jadi harus dipenuhi inilah makna Eid setelah Ramadan ya Quran nggak dibaca lagi Ramadan doang baca nah ini bukan Eid namanya kita sempurnakan kenapa karena waktu kita semakin dekat kepada kematian semakin bertambahnya umur semakin dekat Waktu nggak terasa, sekarang udah ubanan dulu itu. Rambutnya sekarang udah ubanan, udah lemah, mulai begini begitu, mulai tunggu, tinggal waktunya aja. Gitu. Eh. Nikmatnya Islam, nikmatnya iman tidak bisa diukur dengan segala isi dunia. Justru dunia harus dihiasi dengan iman kita harus dihiasi dengan Islam kita harus dihiasi dengan berbagai amalan-amalan mulia disitulah keberkahan daripada hidup kita di dunia dan juga di akhirat mudah-mudahan manfaat Fatihah اللهم صل على سيدنا محمد الصاحب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم عافنا والمسلمين واثبت بنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين على ولي والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا واصلحنا أصلما في صلاة صلاة المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانتين وارفع واصرف عنا وعن وعن جميع المسلمين من البلاء والوباء والفحشاء والقهضاء والهمة والظلمة وجميع أنواع الفتن والمهان والأمراض والأسقى ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين المعتدين والظالمين ما شئت أجرا غير آجل في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الليلة وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده ونعوذ بك من شر نفس الهوى ونعوذ بك من شر نفس الهوى نعوذ بك من شر نفس الهوى نعوذ بك من المنكرات ونعوذ بك من الظلمات برحمتك يا أرحم الراحمين نور قلوبنا بالحكمة نور قلوبنا بالعلم نور قلوبنا بالفهم نور قلوبنا باليقين نور قلوبنا بالتوحيد نور قلوبنا بالنور نور قلوبنا بالنور نور قلوبنا بالنور المحبة نور قلوبنا بالنور المحبة نور قلوبنا بالنور الصلاة بالنور الصيام بالنور الدعاء أنت المستعان وأنت البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين هول أهوالنا إلى أحسن الحال هول أهوالنا إلى أحسن الحال هول أهلنا أهوالنا إلى أحسن الحال هول أهوالنا إلى أحسن الحال يا رب أنت القوة يا رب أنت العزيز فاغفر لنا ذنوبنا على معصيتنا أنت الغفور تب علينا يا الله تب علينا إنك أنت التواب الرحيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلنا من أهل الخير اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله واختم آجالنا يا الله بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربنا بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على سنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا الله والشوق إلى لقاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في الجسد وبركة بالأمر وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم عفوا عند الموت يا الله وعفوا عند الموت وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة مع رسولك يا الله مع شهدائك يا الله مع علمائك يا الله مع علمائك يا الله ma'a ulama'ika ya Allah Allahumma aktubna ma'a syahidin Faktubna ma'a syahidin Faktubna ma'a sabirin Faktubna ma'a syakirin Faktubna ma'al khasyain Birahmatika ya arhamar rahim Isma' du'ana ya Allah Isma' du'ana ya Allah Isma' du'ana ya Allah Unsurna bisunnati Tohal Mustafa Ya Allah Unsurna bisunnati Tohal Mustafa Ya Allah Unsurna bisunnati Tohal Mustafa Ya Allah Wal nahari wal layli Ya Allah Berahmatika Ya arhamur Rahimin Berahmatika nastaghif Berahmatika nastaghif Berahmatika nastaghif Berahmatika nastaghif. يا الله يا رحمن يا رحيم تب علينا تب علينا تب علينا إنك أنت تواب الرحيم تب علينا تب علينا تب علينا إنك أنت تواب الرحيم ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة rahmati keluarga kami Allah Selamatkan keluarga kami Allah Orang tua kami ya Allah Istri dan anak kami ya Allah Saudara-saudara kami ya Allah Muslimin muslimat ya Allah Safaati kami ya Allah Antal akbar ya Allah Antal kuah ya Allah Peliharalah kami ya Allah dari segala fitnah Balak dunia dan akhirah Begitu juga kepada kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah wafat Ya Allah istri dan anak kami ya Allah pelihara ya Allah Dari berbagai macam fitnah dunia dan akhirat Permudah hisaban kami dengan hisaban yang mulia Jangan kau hisab kami dengan hisaban yang hina ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami akui setiap kelemahan kami berbuat taat ya Allah Lidah penuh maksiat Mata penuh maksiat Pendengaran penuh dengan maksiat Hati penuh dengan maksiat Lemah dalam sujud padamu ya Allah Ya Allah Lemah dalam berprasangka baik Ya Allah Lemah dalam berbuat taat Ya Allah Lemah dalam berbuat taubat Ya Allah Allahumma hadina bihidayatik Berikanlah kami petunjuk dengan hidayah Dan kekuatan Ya Allah Kami lemah tanpamu Ya Allah Kami lemah tanpamu Ya Allah Berikan kekuatan Ya Rabbi Berikan kekuatan Ya Rab Engkau lah yang memandang setiap jiwa kami Engkau maha melihat setiap keadaan kami Ya Allah Jika doa ini tidak engkau gobulkan Ya Allah Maka iblis tertawa musuh Rasul Ketika engkau tidak gobulkan doa kami Ya Allah Maka iblis tertawa musuh Rasulmu Ya Allah Ya Allah Ketika engkau mengabulkan doa kami Ya Allah sungguh berputus asa iblis la'anatullah musuhmu Ya Allah Kabulkan doa kami Ya Allah Gembirakan hati Rasulullah Dengan doa ini terjawab Ya Allah Antal mustajab Istajib Ya Allah Perbaiki keadaan amal kami Perbaiki keadaan sifat buruk kami Perbaiki sifat kelalaian kami Birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma adina fi man hadait Wa'afina fi man afait tawallana fi man tawallait barik lana fi ma a'tait bi birahmatika syarra ma qadait Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والحمد لله رب العالمين